kedua كدوا belum baca baca hadis. yang belakang maju, yang belakang maju. Jangan di belakang. Ini semuanya <clears throat> harus latihan menghafal yang baru nah, juga berusaha untuk menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Telah disebutkan kemarin pembagian tentang malu. Malu terbagi menjadi dua. Anda Eh Hasan Baru kemarin Hah Terpuji dan tercela Pembagian yang lainnya Anda Hah? Muktasab wa ghairu muktasab. <clears throat> yang dicari yang yang tidak dicari. Yang tidak dicari maksudnya apa di sini? Anda Hanif Anda Yang tidak dicari Anda anu Bagaimana yang tidak dicari? Hendak ya Allah. Nah, secara tabiat atau jibiliyah tabiatnya memang baik. Allah berikan karunia demikian. Jadi memiliki sifat yang malu walaupun orang kafir. Kadang orang kafir tidak melakukan kemaksiatan dari sisi selain daripada kekafirannya. Qala Imam <clears throat> An-Nawawi rahimahullahu taala Al-Hadithul Hadi wal Ishrun Hadis yang ke-21 An Abi Amr Wakila Abi Amrah Dari Abu Amr Dari katakan juga Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an Sufyan bin Abdullah semoga Allah meridhoinya Qala kuntu ya Rasulullah Beliau mengatakan aku mengatakan wahai Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Katakan kepada saya dalam Islam suatu ucapan kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Aku tidak akan bertanya tentangnya kepada seorang pun selain daripada dirimu. Qala kul amantu billah thumma Rasulullah mengatakan, ucapkan, aku beriman kepada Allah dan kemudian istiqomahlah. Kemudian istiqomahlah. Hadis yang mulia ini menunjukkan hirsus sahabah ala min ilm tafaqquh fid din. Usaha yang sungguh-sungguh dari sahabat untuk ta'allumul ilm, mempelajari ilmu wa tafaqquh fid din, mendalami atau memahami agama Allah. Dan selayaknya kita juga demikian. Hendaknya berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan memahaminya serta mengamalkannya. Kemudian al-iman Rasulullah mengatakan di sini kul amantu billah aku beriman kepada Allah. Telah kita jelaskan tentang definisi iman ada perselisihan di kalangan para ulama. Jumhur ulama menyatakan bahwasanya al-iman Tasdikun bil janan aw bil qalb wa ikrarun bil lisan wa amalun bil jawarih Tasdikun bil qalb atau tasdikun bil janan membenarkan dalam hati mengucapkan dengan lisan atau menyatakan dengan lisan mengamalkan dengan anggota badan. Itulah keimanan. Misalnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya Allah itu ada. Dan kita juga sering mengucapkan kata-kata Allah dengan lisan kita, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah bersaksi tidak sembahan yang hak yang sembah kecuali Allah. Ini ucapan dengan lisan. Sebelumnya membenarkan dengan hati. Wa amalun bijawarih beramal dengan anggota badan. Bagaimana beramal dengan anggota badan? Allah telah merintahkan dalam Al-Qur'an supaya kita berbuat kebaikan dan meninggalkan maksiat. Ah inilah Amalan dengan anggota badan. Allah merintahkan waki musalah Lakukan salat. Kita pun melakukan salat. Allah merintahkan wa zakah. Bayar zakat. Kita pun juga bayar zakat bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi baiti man istata'a ilaihi sabila. Melakukan ibadah haji hanya karena Allah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan. Tapi ini definisi yang pertama, definisi yang benar. Definisi yang kedua, tasdikun bil jalan wa iqrarun bil lisan. Ini tidak disebutkan di situ wa amalun jawarih, tidak disebutkan wa amalun jawarih. Membenarkan dengan hati, menyatakan dengan lisan. Ini pendapat Ahnaf wal Imam atau Hawi kita ulang Al-Hanaf wa Tahawi. Pendapat yang ketiga tasdiqun bil jinan wa amalun bil jawarih. Itu dengan menghilangkan ikrar bil lisan. Kita ulang tasdiqun bil jinan wa amalun bil jawarih ini pendapat Abu Hanifah wa Abu Mansur Al-Maturidi. Kita ulang pendapat Abu Hanifah wa Abu Mansur Al-Maturidi. Ini juga ada kekurangan. Kalau orang hanya sekedar Mengenalkan dengan hati, melakukan dengan anggota badan tanpa mengucapkan lisan, ini ada kekurangan. Ada lagi yang menyatakan Ekrol bil lisan Ikrar bilisan jadi hanya mengikrarkan dengan lisan. Ini pendapat Karamiyah. Karamiyah itu nisbah kepada Muhammad bin Karam. Nah, Muhammad bin Karam. Nah, kalau diartikan hanya sekedar ikrar bil lisan, maka berarti orang munafik itu beragama Islam. Para orang munafik beriman kepada Allah, <clears throat> beriman kepada hari kiamat. <clears throat> Karena mereka mengucapkan akan tapi tidak meyakini dengan hati. Demikian pula mereka melakukan dengan anggota badan hanya sekedar ria dan sumah. Maka pendapat yang keempat ini jelas tidak benar. Tidak cukup dengan mengucapkan dengan lisan. Sebab orang-orang munafik juga mengucapkan lisan. Di zaman Rasulullah SAW, mereka mengucapkan kedua kalimat syahadat. Mereka melakukan sholat, akan tapi hatinya. Wa idza lakul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna inna ma mustahziun. Dan kala dikatakan wa idza qilahum la tusyriku la ardi inna ma muslimun. Jangan kami berbuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka mengatakan kami ini senantiasa melakukan kebaikan. Ada lagi yang menyatakan cukup dengan at-tasdiq. At-tasdiq ini pendapat al Asha'irah. Cukup membenarkan dengan hati at-tasdiq. Ini juga salah. Kalau saudara membenarkan saja, berarti iblis beragama Islam. Kenapa? Karena iblis meyakini Allah sebagai pencipta. Fabi izzatika lawiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu, wahai Rabbku, aku akan sesatkan mereka semuanya. Jadi iblis tahu. Dia membenarkan bahwasanya Allah itu ada. Akan tapi apakah iblis ini beragama Islam? Tidak. Allah nyatakan aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong, dia termasuk orang kafir. Demikian pula Firaun. Firaun tahu Allah itu ada. Apakah Firaun beragama Islam? Tidak. Apa buktinya maksudnya Firaun mengetahui Allah? Qala qad alimta ma anzalaha ula' illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adunnuka ya mala ya teruskan ha ya fir'aun masbura Nabi Musa mengatakan qala laqad alimta sungguh engkau mengetahui Mangzalaha ula Tidaklah Allah menurunkan hal itu mukjizat-mukjizat illa rabbus samawati wal ard. Kecuali pemilik langit dan bumi, basair sebagai tanda. Wa inni azunnuka ya fir'aun masbura dan aku menyangka kalau engkau wahai Firaun itu akan binasa, akan hancur. Nah, akan binasa. Eh, ini bukti bahwasanya Firaun mengetahui Allah. Jikalau sekedar membenarkan dengan hati, maka Fir'aun beragama Islam, Iblis beragama Islam dan ini tidak benar. Allah nyatakan wa yaumil qiyamah adkhilu ala fir'aun asyaddal adzab dan pada yaumil qiyamah adkhilu qiraah lain udkhulu adkhilu masukkan Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam azab yang pedih. Kalau udkhulu masuklah engkau wahai Fir'aun dan para pengikutmu ke dalam azab yang pedih. Ada lagi yang menafsirkan ma'rifatul qalb. Cukup mengenal dengan hatinya. Mengenal dengan hatinya. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini pendapat Jahmiyah. Nah, pendapat Jahmiyah ini pendapat yang tidak benar. Ya, pendapat yang benar al-iman adalah tasdiqun bil jalan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Dan tentunya yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian summa istaqamu. Summa istaqim. Hendaknya engkau istiqamah. Apa itu istiqamah? Al-Imam An-Nawawi menyebutkan pengertian istiqamah mulazamatut tariq. Kita ulang pengertian istiqamah mulazamatut tariq bi fi'lil wajibati wa tarkil muharramati. Kita ulang mulazamatut tariqi bi fi'lil wajibati wa tarkil muharramati menempuh jalan itu jalan yang lurus artinya dengan apa? dengan melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang haram itulah istiqamah Bayam bagi insan tafakkur nafsahu hal huwa mustaqim awal mustaqim. Jadi selayaknya bagi manusia untuk meneliti dirinya. Hal huwa mustaqim awal mustaqim? Apakah dia itu mustaqim atau tidak mustaqim? Apakah dia senantiasa menempuh jalan yang benar dan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara haram atau tidak? Jikalau dia misalnya tidak membayar zakat. Ini mustaqim atau tidak mustaqim? Mustaqim atau ah, mustaqim? Ghair mustaqim. Dia tidak membayar zakat padahal mampu, maka dia ini ghair mustaqim. Dia melakukan salat bagaimana mustaqim atau mustaqim? Mustaqim. Nah, dia berdusta. Mustaqim atau ghair mustaqim? غير mustaqim. Berdusta غير mustaqim. Tidak lurus, tidak istiqamah. Ini masih banyak ketinggalan yang kemarin. Kalau seorang melakukan perzinahan bagaimana? Mustaqim atau ghair mustaqim? Mustaqim atau ghair mustaqim? Faham apa benda ini? Anda mustaqim atau ghair mustaqim? Mustaqim berzina mustaqim. ha? Asal ah, orang berzina. ha? Mustaqim atau ghair mustaqim? Ghair mustaqim. Berzina tidak boleh melanggar syariat, maka dia tidak mustaqim. Al ah, sini harus diketahui jadi ya, hendaknya seorang itu meneliti dirinya. Apakah dirinya dalam keadaan istiqomah? Tidak. Allah menyebutkan dalam Al-Quran Karim dalam surah Fussilat Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayat dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah menurunkan kepada mereka itu para malaikat. Allah takhafu ay fi mustaqbal. Jangan kalian bersedih hati untuk masa mendatang. Yaitu kehidupan akhirah. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan bersedih. Nah, ay fi mamadha. Dari apa-apa yang dilakukan di masa yang telah lampau yaitu di dunia. Apa-apa yang tidak ia dapatkan di dunia tidak bersedih hati. Apa-apa yang akan terjadi di masa mendatang tidak akan takut. Tidak akan takut azab, tidak akan takut seksa, tidak akan takut untuk masuk neraka. Kenapa demikian? Karena istiqomah. Dan dia tidak akan bersedih hati dengan apa-apa yang ia ketinggalan di dunia. Ya, ini orang istiqomah. Lain halnya yang orang-orang tidak istiqomah. Ghair mustaqimin, mereka akan takut bagaimana menghadapi as-sirat melalui sirat. Bagaimana nanti kalau berada di jalan nah menuju surga yang di bawah itu tanah neraka? Apakah mampu berjalan dengan baik dan bisa menuju surga atau langsung masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala? Wa minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya Yaitu al-murur ala sirat. Bukan berarti masuk neraka. Setiap orang pasti akan melewati sirat. Ada yang jalan dengan cepat. Ada yang baru merangkak langsung jatuh ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Di atasnya ada kalalib yaitu kail-kail nah yang tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana besarnya kail tersebut yang akan menyambar setiap orang yang berjalan di atas sirat tersebut. Bagi orang istiqomah tidak akan takut, yakin bahwasanya Allah akan menyelamatkannya. Akan tapi bagi orang tidak istiqomah senantiasa memiliki rasa takut. Allah sebutkan dalam surah Hud. Nah, fastaqim kama umirt. man taba ma'aka wa la tataghaw. Istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan dalam surah Hud ayat 112. <clears throat> dalam surah Al-Kahf sebutkan juga Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya mereka mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah yang istiqamah fala khaufun 'alaihim. Tidak ada rasa takut bagi mereka wala hum yahzanun tidak akan bersedih hati. Ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang istiqamah. Bagaimana upaya bagi kita untuk terus menempuh jalan yang lurus dengan apa tadi? Dengan apa? Bagaimana caranya tadi? Bifi'li Bifi'li Al-wajibat Wa tarkil muharramat Caranya begitu Bifi'lil wajibat Wa tarkil muharramat Melaksanakan kewajiban-kewajiban Dan meninggalkan Segala yang diharamkan itu istiqomah. Kalau orang berupaya untuk melakukan selama waktu, melakukan arkan Islam, rukun Islam yang lima, dia akan menempuh jalan yang lurus. Tapi kalau sebaliknya, dengan melaksanakan atau melakukan perkara-perkara yang haram, berarti akan menempuh jalan yang tidak lurus. Dan ini sangat berat, kita sudah mengetahui bersama bahwasanya orang yang istiqomah itu sangat berat. Al-qabid fi dinihi kal-qabid al-jamr. Orang yang memegang agama Allah itu seperti memegang bara api. Dipegang semakin lama semakin panas apa tidak panas? Memegang bara api, memegang api atau nah, jadi mungkin Eh, semacam arah yang panas misalnya. Dipegang bagaimana keadaannya? Semakin panas. Kalau dilepaskan, ya sudah terlepas. Artinya apa? Semakin kita istiqomah, itu semakin berat, semakin banyak ujian-ujian. Allah sebutkan, Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kalian mengira masuk surga? Sementara Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang nah, berjihad dengan Allah SWT dan siapa yang orang-orang yang bersabar. Jadi jangan mimpi dulu masuk surga sementara belum berjihad dengan Allah dan juga belum mampu bersabar. Sta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa al-khashin. Isti nah, isti'anah. Minta tolong kepada Allah dengan apa? Dengan sabar melakukan salat sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Salat saja sudah berat ini. Melakukan salat berat apalagi nah terus tepat waktu mulai subuh dan seterusnya sampai Aisyah perkara yang berat. Baik, inilah kajian pada bagi hari ini. Dan Allah kita lanjutkan dan jangan lupa di merojah perkara-perkara penting ditulis. Selesai kitab Arba'in, kalian mampu mengajarkannya. Nah, tidak hanya sekedar mendengarkan. Baik, nah.